mewakili aparat kepolisian yang bertugas, sebagian kami bertanya-tanya dalam hati tatkala kami menghadapi para teroris khawarij. Apakah sikap dan tindakan kami bila mereka memerangi dengan senjata? Apakah kami boleh memerangi mereka sebagai usaha bela diri dan bela negara? Alhamdulillah. Jawabannya sudah tersinggung tadi dalam kajian. Bahwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dengan Muhajirin dan Ansar memerangi Khawarij tetapi tidak seperti memerangi orang-orang kafir. Apa bedanya? Bedanya sampai mereka berhenti dari tingkah mereka. Dari perbuatan mereka. Tidak seperti memerangi orang-orang kafir dengan merampas e, harta mereka, menawan istri dan anak-anak mereka. Tidak. Berbeda. Tidak sama. Tetapi jelas dan itu dalilnya ada dalam Al-Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau dua kelompok kaum muslimin bersenjata berperang, maka damaikan keduanya. Kalau ternyata salah satunya bugat, bugat itu menyalahi menyelisihi penguasa yang sah. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah yang bugat ini sampai kembali pada perintah Allah. Yaitu untuk tunduk pada penguasa yang muslim. Hatta tafi'a ila amrillah. Saat yang bertanya apakah khawarij kafir seluruhnya? Saya tidak berpendapat kafir. Ada sebagian ulama yang menganggap mereka kafir. Tetapi ada pula yang menyatakan tidak kafir. Dan saya lebih cenderung pada mereka yang tidak mengkafirkan dengan ucapan Ali bin Abi Thalib ketika menyatakan mereka kufar sedang memerangi ini. Bahwa mereka kufar. Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru. Tidak. Justru mereka lari dari kekafiran. Tidak. Justru mereka lari dari kekafiran. Maka ucapan Rasulullah SAW bahwa mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya itu adalah ancaman buat mereka Artinya perbuatan mereka membuat mereka keluar sedikit demi sedikit dari Islam. Apakah sudah sampai pada kekafiran atau belum? Berbeda-beda di kalangan mereka. Wallahu taala a'lam. Apakah orang-orang Hizbut Tahrir yang sering menyebutkan kejelekan penguasa dan berusaha memberikan pemahaman makar pada masyarakat dapat dikatakan khawarij? Naam. Karena ciri-ciri khawarij adalah menjelekkan penguasa dan menghasut rakyat untuk memusuhi penguasa. Bagaimana pendapat Ustaz dengan demonstrasi di Jakarta yang dilakukan oleh kaum muslimin? Kami tidak berpendapat sunnahnya demonstrasi. Bahkan sebaliknya kami menganggapnya itu sunnahnya khawarij dari zaman Uthman ibn Affan sampai hari ini yang melakukan selalu mereka. Enam, kalau untuk penyampaian aspirasi atau penyampaian pendapat kepada penguasa banyak cara. Enam. pun demonstrasi kami menganggap bahwa itu adalah bid'ah muhdat, Perkara yang baru diadakan oleh Khawarij memerangi Utsman bin Affan. Kemudian dilanjutkan oleh Khawarij berikutnya. Bagaimana jika yang memimpin kaum muslimin adalah orang kafir sikap kita ya Ustaz? Ikhwani fidina azakumullah. Nabi mengecualikan illa antara kufran bawahan. Ayat hadis-hadis tadi menyatakan taatilah penguasa, sabarlah terhadap penguasa. Ada kalimat terakhirnya illa antarau kufran bawahan. Kecuali kalau engkau melihat dia kafir yang nyata-nyata. Bawah jelas, gamblang. Semua orang tahu kalau dia kafir. nah Kalau masih samar-samar dan tidak jelas, maka kaum muslimin akan terpecah. Sebagian menganggap masih muslim, sebagian tidak, maka akan terjadi peperangan sesama muslimin. Maka itu jangan. Illa antara kufran bawahan. Itu pun masih dibahas oleh para ulama dari sisi mana yang lebih maslahat. Kalau kamu melihat maslahatnya akan lebih baik dengan melawan, maka melawan. Kalau dilihat, dihitung maksudnya kemungkinan besar akan menjadi madarat yang lebih besar, sabar. Seperti sabarnya kaum muslimin di Mekah tokoh-tokoh kafir yang menguasai, musyrikin yang menguasai. Tapi ketika mereka mau melawan, Allah tahan min fauqi sab'i samawat. Allah turunkan wahyunya, kufu aidiakum. Apa makna kufu aidiakum? Tahanlah tangan-tangan kalian, jangan ngelawan. Tahan tangan-tangan kalian. Sahabat menyatakannya Rasulullah. Alamat dan nu'tidaniyah. Kenapa kita rendah hina seperti ini? Sabar. Jangan. Ya Rasulullah kami berani melawan mereka. Jangan. Dilarang. Kufu aidiakum. Kapan turunnya ayat perang? Ketika sudah hijrah di perjalanan Rasulullah SAW ke Madinah, turun ayat. Yang awal pertama menyuruh peperangan, jihad visabilillah di dalam surat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di perjalanan hijrah. Maka setelah di Madinah baru ada perintah-perintah jihad. Maka lihat keadaan. Dan akan lebih selamat kalau kalian bermusyawarah dan bertanya dengan para ulama. Berdiskusi dengan para ulama. Di negeri kami begini, begini, begini. Terjadi penguasa yang kafir. Kaum muslimin sedang marah begini. Bagaimana sikap kami? Di mereka akan bisa menghitung maslahat dan mafsadahnya. Di luar sana ada beberapa kelompok-kelompok organisasi yang ketika melihat kemunkaran seperti prostitusi, perdagangan, miras, dan lain-lainnya, mereka langsung main hakim sendiri. Apakah ini diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Nahna du'at. Kami para da'i. La qubat Bukan para hakim. Kamu wahai asatidah, wahai ustadz, wahai kiai, Wahai para da'i, kalian itu da'i. Da'i itu adalah menyampaikan hak. Menerangkan ini batil. Memperingatkan jangan kalian berzina. Jangan kalian merendahkan dirimu, wahai para pelacur. Ila akhiri. Hanya kata-kata menasehati. Itu tugas mereka. Adapun masalah menghukumi, itu adalah tugasnya penguasa. Itu adalah haknya mereka, penguasa. Maka kita sampaikan pada mereka kalau mereka walhamdulillah mengatasi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah taala. Kalau tidak kita ingatkan kembali, kita ingatkan kembali. Dan kami sudah sampaikan alhamdulillah. Artinya sudah kita ingatkan, sudah kita tegur penguasa setempat agar mengatasi dan menghukum mereka. Sesuai dengan tema kajian sekarang, menjaga stabilitas NKRI dalam tujuan syariat Islam atau dalam tinjauan syariat Islam. Apakah berarti Al-Sunnah setuju dengan slogan NKRI harga mati? Sedangkan kita tahu NKRI berhukum dari Pancasila sebagai hukum tertinggi NKRI dan Pancasila dimulai dengan tauhid ketuhan yang maha esa kan begitu. Apa salah saya? Kenapa kok bingung? Pendirinya pencet pencetusnya yang ikut rapat menyusun Pancasila menyatakan bahwa ini tauhid. Kenapa kalian ragu? Silahkan baca sejarah. Ya. Mereka menyatakan yang kami maksud adalah tauhid. Ya. Dan tidak ada yang bertauhid kecuali kaum muslimin. Musyawarah ada dalam sunnah. Ya. Apalagi? Keadilan ada dalam sunnah. Masalah penafsirannya mereka menarik ke sana, menarik kemari. Kenapa tidak menarik kepada rencana dan tujuan awal kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang Islam merumuskannya? Kenapa nggak berpikir ke sana? Malah tadinya ada kalimat dengan menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Lebih jelas lagi itu. Walaupun diringkas, kita sudah tahu maksudnya ke sana. Ikhwanul mereka bisa menafsirkan kepada kaum muslimin tidak menafsirkan bahkan yang lebih dekat dengan penafsiran tersebut adalah penafsiran kita kaum muslimin karena itu sesuai dengan ide pencetusnya pertama kali yaitu agar negara ini dibangun di atas tauhid di atas la ilaha illallah ketuhanan yang maha esa Ikhwan harus kita kembalikan dan jangan khawatir Demikian pula non-Islam jangan khawatir. Wah kalau sampai begini bahaya kami, kami minoritas akan tertindas. Kata siapa? Sudah kita bahas tadi. Kafir di negeri muslimin dilindungi. Orang-orang kafir kalau dia terikat dengan janji, terjaga, terlindungi. Alhamdulillah. Ini khonibdina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa kita harus menjaga negeri ini sudah saya ulangi berkali-kali dalam sesen pertama dan kedua dan ketiga. Karena negeri ini mayoritas muslimin, maka kita ingin negeri ini agar tetap aman, tentram. Kalau sampai negeri ini hancur, berarti muslimin yang hancur. Atau terjadi pertumpahan darah, pertumpahan darah siapa? Muslimin. Adapun non-Islam akan lari ke negerinya masing-masing. Pulang mereka WNA WNA itu pada lari pulang mereka.